Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan sore yang mulia ini Kembali kita duduk di majlis ilmu Bersama-sama kita talabul ilm Di mana Nabi Alaihi Wasallam bersabda Talabul ilmi Faridatun ala kulli muslim Bahwa menuntut ilmu Merupakan perkara yang wajib atas setiap muslim Demikian juga muslimah Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang mulia ini Allah berikan kepada kita semuanya untuk tetap semangat, tetap duduk di majlis yang mulia bersama-sama kita mempelajari Al-Qur'an dan sunnah, bersama-sama kita tafakuh fiddin Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan untuk mengamalkannya menjadi amal yang saleh. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. <clears throat> Di sore yang mulia ini kita akan membahas pembahasan yang kedua dari kitab Tanbihat ala Ahkam tahtasu bil Mu'minat fi bayani ahkam takhtassu bitazayyun al-jismi lil mar'ah yaitu pembahasan tentang hukum khusus terkait dengan berhias menjaga diri bagi seorang wanita Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada perkara fitrah di mana seorang wanita hendaknya menjaga diri, berhias diri sesuai dengan batasan-batasan di dalam syariat Islam. Di mana seorang wanita muslimah tampil dalam keadaan bersih, tampil dalam keadaan harum di hadapan mahramnya, di hadapan suaminya Demikian juga tampil dalam keadaan uh, bersih dari aroma mulutnya, aroma badannya tatkala berjumpa dengan akhwat yang lain, maka ini bagian daripada fitrah, termasuk daripada sunnah-sunnah fitrah. Akhwati fillah azani wa iyyakum <clears throat> termasuk dari fitrah tersebut adalah qasu al-adhafir wa ta'ahuduha agar menjaga kuku yaitu memotongnya sesuai dengan yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana itu disunahkan dalam setiap pekan sekali setiap hari Jumat dan yang paling lamanya adalah tidak sampai melampaui dari 40 hari Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memotong kuku termasuk dari perkara sunnah yang merupakan ijma ahlul ilm, ijma dari para ulama bahwa itu merupakan perkara yang sunnah. Demikian juga termasuk dari fitrah yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita semuanya. Fitrah di mana fitrah di dalam Islam ada dua baik itu fitrah secara fisik ataupun fitrah secara hati. Akhwati fillah Allah wa iyyakum Fitrah secara hati sebagaimana disebutkan di dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah yaitu hatinya fitrah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ini adalah fitrah dari sisi rububiyah bahwa setiap yang lahir, setiap anak Adam yang lahir lahir di atas fitrah dari sisi fitrah jiwa, fitrah hati. Sedangkan fitrah yang kedua adalah fitrah dari penciptaan fisik kita, penciptaan badan kita di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan di atas fitrah maka hendaknya badan kita dijaga sesuai dengan fitrah-fitrah yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada sebagiannya yang harus dihilangkan, ada sebagiannya yang tidak boleh dirubah. Di antara yang harus dijaga adalah kuku, di mana kuku seorang wanita muslimah hendaknya senantiasa dijaga untuk dipotong sunnahnya dalam setiap pekan, dalam setiap hari Jumat. Dan tidak harus hari Jumat, yang penting berusaha untuk dipotong uh, paling tidak sepekan sekali dan paling lamanya adalah sebelum 40 hari. Di mana menghilangkan kuku, membersihkan kuku atau menghilangkannya, memotongnya, ini bagian daripada kebersihan, bagian daripada keindahan Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala indah dan Allah mencintai keindahan. Maka bersih pun bagian daripada agama kita. At-tuhuru syatrul iman. Di mana bersuci itu bagian daripada keimanan. Bersih bagian daripada keimanan dan Islam mengajarkan kepada kita dua perkara tersebut yaitu an-nadhafah wal husn, kebersihan dan keindahan. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau didapati kuku dalam keadaan panjang, maka ini tentu pemandangan yang tidak mengenakkan. Ini menyerupai dengan binatang-binatang buas. Di antara hikmahnya kenapa kuku harus dipotong <clears throat> Padahal dalam sebagian pandangan wanita kuku ketika dipanjangkan itu cantik. Tapi ternyata ini pandangan yang sudah keluar dari fitrah. Keluar dari fitrah di mana Allah ciptakan manusia, salah satu fitrahnya adalah memotong kuku. Tatkala itu dipanjangkan, ini tasyabuh dengan binatang buas, menyerupai binatang buas. Watarakumu al ausah demikian juga akan menumpuk di dalam kuku tersebut kotoran-kotoran di dalamnya. <clears throat> Demikian juga man'u wusulil ma ila tahtiha. Tatkala seorang wanita muslimah berwudu, maka terhalangi air untuk sampai di semua bagian dari tubuh, di antaranya kulit yang ada di bawah kuku, jari jemari yang tertutupi dengan kuku, maka tidak sempurna wuduknya karena kuku yang dipanjangkan, kuku yang tidak dipotong. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka memanjangkan kuku ini keluar dari fitrah. Ini bertentangan dengan fitrah. Ini taklid dengan para wanita kafirah, dengan para wanita jahilah yang mereka tidak mengenal Islam, tidak mengenal sunnah sehingga merasa bahwa itu adalah keindahan padahal sebenarnya ini bertentangan dengan dengan sunnah yang eh, Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada kita semuanya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya termasuk di dalam fitrah adalah menghilangkan bulu atau rambut yang ada di ketiak yang ada di sekitar kemaluan bulu atau rambut yang ada di ketiak yang ada di sekitar kemaluan termasuk daripada fitrah hendaknya seorang wanita muslimah menjaga kebersihannya dipotong dicukur dan ini pun sunnahnya sama sebagaimana pada memotong kuku disunahkan dalam setiap pekan setiap Jumat ya terlebih di hari Jumat ini sunnah dan paling lamanya dipanjangkan atau dibiarkan paling lamanya sebelum 40 hari sudah dicukur, sudah dipendekkan atau sudah dicukur. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga sama di antara hikmahnya litajamul dalam rangka keindahan yang diperintahkan di dalam Islam. <clears throat> Innallaha jamil yuhibbul jamal. Di mana Allah Subhanahu wa taala Maha indah dan Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya terkait dengan rambut kepala. Bagaimana terkait dengan aturan-aturan fitrah pada rambut kepala seorang wanita. Demikian juga rambut ataupun bulu yang ada di alis. Ya, terkait dengan uh, memakai pacar atau memakai hinna dan juga mewarnai rambut ya mewarnai rambut kepala ini dibahas dalam poin yang kedua di mana hendaknya seorang muslimah menjaga rambut kepalanya menjaganya membiarkannya merawatnya dan bahkan diharamkan untuk mencukurnya ya hukumnya haram untuk menghilangkan rambut kepala untuk membotak, menggundul rambut kepala illa min darurah kecuali dalam keadaan darurat. Ya kecuali dalam keadaan darurat seperti dalam keadaan uh, misal seorang akhwat ingin bekam karena di antara penyembuhan harus dibekam kepala misalnya sehingga sebagian rambut kepala harus dicukur, harus dihilangkan, harus dikerok ya maka yang demikian diperbolehkan karena keadaan yang mendesak. Ya walaupun untuk sekarang ini ya bekam pun sudah bisa dengan tanpa mencukur mencukur rambut ya dengan cara divakum ya disedot dengan alat dengan listrik ya sehingga tetap bisa dibekam walaupun tanpa uh, mencukur rambut dan alhamdulillah ini kemudahan. Seandainya pun harus mencukur ya pada tempat tersebut dan ini sangat mendesak dalam rangka pengobatan, maka yang demikian diperbolehkan. Tetapi tanpa sebab, maka yang demikian termasuk dari yang diharamkan pada adab-adab menjaga tubuh seorang wanita. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh Mufti Saudi Arabia di waktunya pada waktu itu di mana beliau mengatakan amma syu'uru ru'usin nisa fala yajuz halquhu adapun rambut kepala wanita maka tidak boleh untuk dicukur ya tidak boleh untuk untuk dicukur Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian juga riwayat dari Ibnu Jarir dengan sanatnya dari Ikrimah disebutkan nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antahlikal mar'atu ra'saha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang wanita untuk mencukur, untuk membotak kepalanya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di mana larangan tersebut datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan larangan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukum asalnya bermakna haram, ya bermakna haram kecuali ada sesuatu yang kemudian menjelaskan atau menjabarkan dari yang haram tersebut menjadi hukum yang lain. saudara saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mula Ali Qari rahimallahu taala di dalam kitabnya Al-Mirqat Syarhu Al-Miskat beliau mengatakan wadhalika an tahlikal mar'atu ra'saha wadhalika li'anna az-zawaib lin-nisa kal lir-rijal fil hay'ah wal jamal. Beliau menyebutkan hikmahnya kenapa seorang wanita tidak boleh untuk mencukur rambutnya. Ya, karena panjangnya rambut wanita itu seperti lehyah, seperti jenggot pada laki-laki dari sisi keindahan. Ya, dari sisi fitrah dan keindahan. Untuk para wanita mereka memiliki rambut yang panjang sedangkan untuk laki-laki mereka memiliki lihyah, memiliki jenggot. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bercerita tentang mencukur ya dengan uh, membotak maka hukumnya haram kecuali darurat. Sedangkan bagaimana memendekkan rambut ya memendekkan rambut uh, seorang wanita jika itu ada hajah, ada kebutuhan bukan karena untuk berhias tetapi karena ada kebutuhan contohnya kaan ta'jiza an mu'natihi seorang wanita sudah tidak mampu lagi untuk merawatnya sudah kesulitan untuk mengurusnya karena sudah panjang sekali misalnya yatulu katsiran ya rambutnya sudah sangat panjang wa yashukku 'alaiha sehingga seorang muslimah merasa berat dengan panjangnya rambut tersebut, fala ba'sa biqassihi. Maka yang demikian akhwati fillah tidak mengapa untuk memendekkannya biqadril hajah sesuai dengan kebutuhannya. Artinya rambut tetap panjang ya dan dia pun sudah merasa ringan untuk merawatnya tidak sampai pendek ya tidak sampai menyerupai laki-laki Selama itu memang uh, sudah sampai pada keadaan kesulitan untuk merawatnya, maka yang seperti ini diperbolehkan. Di antaranya adalah kejadian pada istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kaum mukminin di mana mereka mencukur rambutnya, memendekkan rambutnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. <clears throat> Kenapa demikian? Karena mereka sudah tidak lagi berhias. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Sehingga mereka tidak butuh lagi untuk berhias di hadapan Nabi. Nabi sudah wafat, sudah tidak ada tidak ada lagi kebutuhan untuk memanjangkan rambutnya, maka mereka pun sebagian dari mereka pun kemudian memendekkannya. <clears throat> Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an adapun memendekkan rambut dengan tujuan untuk menyerupai para wanita kafirah menyerupai wanita-wanita yang fasik atau bahkan menyerupai para laki-laki maka yang seperti ini hukumnya haram ya hukumnya haram karena tasyabbuh bil kufar menyerupai orang-orang kafir hukumnya haram Demikian juga seorang wanita menyerupai laki-laki, ini juga hukumnya haram. Seperti sebaliknya seorang laki-laki yang menyerupai wanita juga hukumnya haram. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada tujuan yang ketiga. Kalau tadi yang pertama ya di mana kenapa ia memotong karena sudah kesulitan untuk menjaganya. Maka dalam keadaan demikian sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhannya boleh untuk memotong sebagian, untuk memendekkannya sesuai dengan kebutuhannya. Tetap panjang tetapi dipendekkan pada sebagian. Kemudian yang kedua, kalau itu tasyabuh dengan para wanita kafirah maka hukumnya haram dan hukum yang ketiga bagaimana kalau memendekkannya dalam rangka untuk berhias ya dalam rangka untuk berhias falladhi yadhhar annahu la yajuz kata Syekh Saleh bin Fauzan Al Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan yang nampak yang lebih kuat seandainya memendekkannya dalam rangka hanya sekedar untuk berhias annahu la yajuz maka yang demikian tidak diperbolehkan Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangkiti rahimallahu taala penulis pengarang tafsir Adwaul Bayan di mana beliau menyebutkan al-uruf kebiasaan yang ada yang ada di masing-masing uh, negeri yang ada bagaimana mereka memotong rambutnya ya di mana mereka memotong rambutnya sampai habis ya sampai pendek sekali Beliau mengatakan sunnah ifranjiyah mukhalifah. Maka ini perkara-perkara sunnah dari orang kafir, sunnah sayyi'ah, sunnah yang jelek dari orang-orang kafir dari Eropa. Lama kana alaihi nisaul muslimin wa nisaul arab qabla al-islam. Karena yang demikian tidak pernah ada pada wanita-wanita muslimah dan demikian juga wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam. Ya, ini fitrah yang ada bahwa para wanita muslimah demikian juga mereka orang-orang Arab, para wanita Arab bahkan sebelum datangnya Islam, ya, bahwa kebiasaan uruf yang ada pada mereka, mereka memanjangkan rambutnya. Mereka berbangga dengan panjangnya rambut Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian termasuk daripada fitrah bahwa memanjangkan rambut adalah mahkota kebanggaan dari para wanita. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan memendekkannya ini bertentangan dengan akhlak. Ia bertentangan dengan agama kita, fitrah yang ada di dalam agama kita. Sedangkan yang terjadi pada istri-istri Nabi, ibunda-ibunda kaum mukminin yang terjadi pada mereka itu mereka kerjakan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana tidak boleh seorang muslim pun ya seorang sahabat pun untuk menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah ibunda kaum mukminin semuanya sampai hari kiamat maka mereka adalah ummahat al-mu'minin. Di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Wa makana lakum an tu'dhu Rasulullah dan janganlah kalian menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan dan janganlah kalian menikahi istri-istrinya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abadan untuk selama-lamanya. Inna zalikum kana indallahi azima. Sesungguhnya yang demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala perkara yang amat besar. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak benar kalau kemudian memendekkan rambut ya lebih dari kebutuhannya karena uh, keluar dari kebutuhan atau sekedar ingin bergaya, ingin sekedar berhias, maka yang demikian wallahu alam lebih baik ditinggalkan. Ya, yang demikian tidak boleh. Seandainya pun berdalil dengan apa yang ada pada ibunda ibunda kaum mukminin, ummahatul mukminin, maka yang terjadi pada mereka setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukumnya uh, haram bagi para sahabat untuk menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Hadis yang panjang Rasulullah SAW bersabda Sinfani min ahlin nar lam arahuma Ada dua kelompok manusia Dari penduduk neraka Yang aku tidak pernah melihatnya Kaumun ma'ahum siyatun bil baqar. Yang pertama satu kaum di mana mereka membawa cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi. Yadribuna Nabi nas. Mereka memukul manusia dengan cambuk-cambuk tersebut. Maksudnya mereka adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang mendolimi rakyatnya. Di mana ini datang setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi tidak pernah melihat kaum tersebut. Kaum yang kedua nisaun kasiyatun ariyatun. Ini yang kedua, yaitu para wanita. Mereka menutupi tetapi ariyat, tetapi ternyata mereka telanjang. Mereka berpakaian tetapi mereka membuka aurat. Ma'ilatun mumilat. Mereka condong kepada kemungkaran, kepada maksiat kepada kefasikan, mumilat, mereka berlenggok-lenggok di dalam cara berjalan. Ru'usuhunna ka matil bukhti, di mana kepala-kepala mereka seperti punuk onta. La yadkhulnal jannah. Wanita-wanita yang seperti ini tidak akan masuk ke dalam surga. Wala yajidna rihaha. Dan mereka tidak akan mendapatkan aroma surga wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada padahal aroma surga harumnya surga itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian hadis riwayat muslim Saudari-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran terkait dengan kaum yang pertama, jenis manusia yang pertama yang tidak pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang mengambil hak rakyatnya. Digambarkan oleh Nabi mereka membawa cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi. Mereka pukul manusia dengan cambuk tersebut. Ini bagian yang pertama. Kelompok yang pertama yang tidak pernah dilihat oleh Nabi dari penduduk neraka. Kemudian yang kedua adalah mereka satu kaum yang mana mereka ma'ilat akasiyat ariyat mereka berpakaian tetapi ternyata tidak menutup aurat ya mereka memakai kain mereka memakai penutup tetapi ternyata ariyat ternyata itu dalam pandangan Islam masih dianggap sebagai tidak berpakaian mereka telanjang ma'ilat mumilat mereka condong kepada maksiat, kepada dosa, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mumilat mereka berlenggok-lenggok tatkala berjalan sehingga mendatangkan fitnah. Lebih dari itu disifati di mana kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk onta. Ada rambut-rambut pasangan, rambut-rambut palsu, ada rambut-rambut yang dibuat-buat. Ya, yang dibuat-buat seperti penampilan para pelacur. Ya sebagaimana orang-orang fasik, wanita-wanita yang fasikah berpenampilan, maka yang demikian seorang wanita muslimah ya tidak meniru mereka dengan sifat-sifat para wanita yang rusak, para wanita pelacur wal billah. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala <clears throat> Poin selanjutnya di mana seorang wanita tidak diperkenankan untuk memotong rambutnya, untuk mencukur rambutnya tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Maka sebaliknya juga demikian. Ternyata wanita muslimah juga dilarang untuk menyambung rambutnya. Di mana ia menambahkan rambut orang lain di kepalanya sehingga terlihat bahwa rambutnya banyak, rambutnya tebal, terlihat indah. Yang demikian dilarang di dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi tsaubai zur." Seorang yang merasa senang dengan sesuatu yang tidak dimiliki maka seperti seorang yang memakai dua pakaian kedustaan. Ya, seperti seorang yang memakai dua pakaian kedustaan. Ya, di dalam Islam tidak boleh seorang membanggakan sesuatu yang ternyata itu bukan miliknya. Asbab wurud dari hadis ini adalah tatkala ketika seorang suami memiliki dua istri atau lebih, ia ya, kemudian bersaing di antara istri tersebut ada sebagiannya yang bersaing dengan menampakkan sesuatu seakan-akan sesuatu tersebut pemberian suaminya sehingga membuat istri yang lain iri, membuat istri yang lain kemudian panas. Tapi ternyata sesuatu yang dimiliki tadi bukan miliknya, tetapi sengaja untuk memanas-manasi. Maka kemudian Nabi mengatakan al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabi thawbai az-zur seorang yang merasa eh, bangga, merasa puas dengan sesuatu yang tidak dimiliki, maka seperti seorang yang berpakaian dengan dua pakaian kedustaan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita berbicara tentang rambut tambahan. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal mustausilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta untuk disambung rambutnya. Pelakunya wanita yang menyambung untuk diri sendiri menyambungkan untuk orang lain atau wanita yang mendatangkan wanita lain untuk menyambungkan rambutnya al-wasilah wal mustausilah maka ini dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dinamakan sekarang dengan al-barukah yaitu memakai uh, rambut tambahan, rambut palsu. Ya. Di mana ini hukumnya haram. Apakah itu konde dan sejenisnya? Ya, rambut-rambut yang mungkin diambil dari wanita-wanita lain bukan milik sendiri dan kemudian dibentuk seperti kepala dan bisa dipakai atau mungkin disambungkan ya atau bisa digantungkan di rambut yang ada maka ini hukumnya haram dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu tatkala beliau sampai di Madinah beliau khutbah di hadapan manusia beliau membawa rambut uh, palsu membawa rambut sambungan kemudian beliau berkhutbah mabalu nisaikum yaj'alna fi ru'usihinna misla hada bagaimana keadaan istri-istri kalian wanita-wanita kalian di mana mereka menjadikan yang seperti ini rambut-rambut tambahan seperti ini diletakkan ditempelkan di kepala kepala mereka Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha illa kana zura." Tidaklah seorang wanita yang meletakkan di kepalanya rambut tambahan dari rambut yang lain kecuali yang demikian adalah zura, kecuali kedustaan kata Nabi. Ya, yang demikian adalah zur kedustaan. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya menghilangkan rambut alis atau bulu alis atau menghilangkan sebagiannya. <clears throat> Tidak menghilangkan semuanya, menghilangkan sebagiannya dianggap biar rapi, ya biar bagus, sebagiannya dikerik, sebagiannya dihilangkan atau dengan obat-obatan dihilangkan permanen maka yang demikian hukumnya haram di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat la'ana sallallahu alaihi wasallam an-namisah wal mutanammisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang mencukur alisnya dan wanita yang meminta untuk dicukur alisnya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk fitrah yang harus dibiarkan. Kalau tadi berbicara kuku, itu fitrah yang memang harus fitrahnya justru harus dipotong. Ya untuk kuku fitrahnya harus dipotong. Berbeda dengan bulu alis. Ya ternyata bulu alis fitrahnya itu dibiarkan, tidak diganggu sama sekali, tidak dipotong sama sekali. Ini fitrah pada pada alis di mana syaitan akan berusaha untuk menjadikan anak Adam, keturunan Adam bagaimana mereka merusak fitrah tersebut. Apakah fitrah yang lahir maupun fitrah batin. Fitrah yang nampak maupun yang tidak nampak. Di dalam surat An-Nisa ayat 119, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan sungguh kata syaitan, kata iblis, aku akan perintahkan kepada mereka dan sungguh mereka akan merubah ciptaan Allah. Ini salah satunya mencukur alis termasuk dalam merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan la'anallahu alwasimat wal mustawsimat Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang mentato dan wanita yang meminta untuk ditato. Wanamisat wal mutanammisat. Wanita yang mencukur alis dan wanita yang meminta untuk dicukur alisnya. Wal mutafallijat lil husni al mughayyirat khalqallah azza wa jalla. Dan juga wanita-wanita yang mengkikir yang mengikir giginya Melobangi, merenggangkan jarak antara gigi satu dengan yang lain untuk keindahan. Maka sungguh mereka semuanya telah merubah ciptaan Allah. Mereka sudah merubah fitrah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa anhu fantahu. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala melaknatnya. Maka apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ambillah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tinggalkanlah. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kalau perkara-perkara seperti ini ternyata perintah suami? Ya, perintah suami atau mungkin perintah orang tua Mungkin seorang ibu pengen putrinya cantik sehingga alisnya pengen dirapikan. Bagaimana? Haram, tidak boleh. Ini maksiat. Ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Khalik. La ta'ata li makhlukin fi maksiati al-Khalik. Tidak boleh seorang taat kepada makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, di poin selanjutnya yaitu mengikir ya gigi untuk keindahan. Ini juga sama sebagaimana tadi disebutkan di mana seorang wanita ingin menjadikan giginya kecil-kecil. Giginya rapih, ada renggang antara satu gigi dengan yang lain Dianggap itu keindahan. Ternyata yang seperti ini bertentangan dengan fitrah, merubah fitrah Allah. Ya, telah merubah fitrah Allah. Sebagaimana tadi pada alis dianggap cantik tatkala ditipiskan, ternyata itu haram. Seperti pada kuku yang dipanjangkan, pengen dipanjangkan biar cantik, biar kelihatan jari jemari lentik. Ternyata yang demikian lebih dari 40 hari Ternyata ini bertentangan dengan fitrah kita semuanya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan gigi ini berbeda dengan gigi yang memang tidak rapi. Ya gigi yang ingin dirapikan bukan dengan cara mengkikir, tetapi dengan cara uh, dengan pasang kawat misalnya, pasang behel. Bagaimana hukumnya? Kalau memang dibutuhkan untuk rapi, biar rapi, ya, sehingga dengan niatan bahwa ketika itu rapi bisa membaca Al-Quran dengan baik, ya, bisa uh, berucap dengan huruf-huruf hijaiyah dengan baik, tajwidnya, makharijnya itu semakin bagus, ya, dan memang demikian. Gigih semakin rapi, itu bacaan Al-Qur'annya semakin fasih ya anggap ada satu gigi yang hilang misalnya kemudian membaca Al-Qur'an tentu banyak angin yang yang lepas pada sebagian huruf tidak bisa dibaca dengan fasih ya atau gigi ada maju mundur sehingga tidak rapat misalnya maka pada sebagian lafat untuk mengucapkan lafat-lafat dalam huruf bahasa Arab ini juga sulit maka yang demikian bagaimana kalau kemudian dirampikan yang seperti ini kalau niatnya dalam rangka untuk memperbagus bacaan Al-Quran dan itu sesuatu yang tidak bagus pengen dirapikan sehingga kembali kepada yang rapih yang bagus yang demikian diperbolehkan. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini masuk dalam penamaan al-ilaj. Yang masuk dalam penamaan pengobatan. Kenapa diperbolehkan sedangkan gigi dikikir tidak boleh? Tetapi ketika dirapikan dengan kawat ternyata boleh. Kenapa? Karena merapikan dengan kawat ini tidak merubah ciptaan Allah. Ya, tidak merubah ciptaan Allah, tetapi sedang sedang mengobati apa yang kurang pas dalam giginya. Ya, maka yang demikian diperbolehkan. Akhwati fillah rahimani wa jami'an. Poin selanjutnya terkait dengan tato. Ya, bagaimana dengan tato? Ini juga termasuk yang diharamkan ya wanita yang mentato, wanita yang meminta untuk ditato, maka dilaknat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan mewarnai kuku, ya poin selanjutnya mewarnai kuku dan juga mewarnai rambut. Terkait dengan mewarnai kuku, kuku yang ada di tangan, yang ada di kaki, ya dengan henna maka ini hukumnya sunnah bagi para wanita yang sudah menikah ya agar kukunya diwarnai dengan henna yaitu pewarna yang alami yang tembus dengan air tatkala berwudu tidak menutupi air untuk sampai di kuku maka ini hukumnya sunnah bagi para muslimah yang sudah yang sudah menikah bagaimana dengan yang belum menikah wallahu alam lebih baik ditinggalkan Ya khawatir itu nampak, ya terlihat oleh laki-laki dan ini tentu fitnah, maka lebih baik ditinggalkan. Tetapi sebaliknya untuk yang sudah menikah ini hukumnya sunnah berhias untuk suami. Ya berhias untuk suami maka dihukumi sunnah. Di antara dalilnya <clears throat> seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang mewarnai kuku, tentang henna maka Aisyah menjawab radhiyallahu anha labak sabihi, tidak mengapa. Walakini akrahuhu, tetapi aku tidak suka. Fa inna hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu rihahu. Aku tidak suka memakai pacar, memakai henna. Kenapa? Karena kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengan bau bau pacar, bau henna. Jadi memakainya hukumnya sunnah tetapi Aisyah tidak memakainya kenapa? Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam tidak suka dengan aromanya. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sebagian hadis menyebutkan tatkala ya Rasulullah SAW alaihi wasallam bersama dengan para wanita dan kemudian aumaat imra'atun min wara'i satri min wara'i satrin biyadiha. Ada seorang wanita yang berisyarat dengan tangannya dari belakang sitar. Maka kemudian Rasulullah bertanya, "Ma'adri ayadu rajulin am yadu mra'atin?" Kata Nabi, "Aku tidak tahu tangan tadi tangan laki-laki atau tangan perempuan," kata Nabi. Maka ia menjawab, "Bal yadu mra'ah." Itu tadi tangan wanita wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, "Lokanat kanat imra'atan la ghayyarat la ghayyarti atfaraki." Ya. Nabi mengatakan seandainya engkau seorang wanita, maka engkau pun merubah warna kukumu. Seharusnya engkau merubah warna kukumu dengan henna dengan pacar. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikianlah sunnahnya untuk memakai uh, pacar yang alami, ya henna yang alami, bagaimana kalau itu dari kimia? Itu diperbolehkan tatkala sedang tidak salat, sedang datang bulan, ya dengan warna-warni, tampil di hadapan suami, berhias di hadapan suami, maka ini diperbolehkan ketika sudah bersih, wajib untuk mandi maka segera dihilangkan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Poin yang terakhir terkait dengan mewarnai rambut kepala. Rambut kepala yang berwarna hitam diwarnai dengan warna lain bagaimana? Dirubah dengan warna lain dalam rangka untuk berhias kepada suami. Ya bagi wanita yang sudah menikah. Ya. Bagaimana yang demikian? Maka wallahu alam uh, di dalam Al-Majmu' disebutkan tidak beda larangan untuk mewarnai rambut dengan warna hitam baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh seorang wanita rambutnya sudah putih kemudian dirubah dengan warna hitam ini tidak boleh lelaki juga demikian rambutnya sudah beruban kemudian dihitamkan kembali ini tidak boleh di antara hikmahnya agar mengingatkan kepada kita bahwa rambut putih ini sebagian daripada tanda-tanda ya sebagian daripada tanda bahwa kita sudah semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah semakin pendek umur kita. Ketika dirubah dengan warna lain masih tetap mengingatkan kepada kita bahwa rambut kita sudah sudah putih ya walaupun sudah dirubah dengan warna lain. Bagaimana dengan rambut yang hitam diwarnai dengan warna lain? Maka Syekh Saleh Al Fauzan beliau berpendapat faladi ara annaha la Pendapat yang aku lihat itu kuat kata beliau itu tidak boleh la da'i ilaih tidak ada kebutuhan untuk mewarnai liana sawad binisbah lisya'ar jamal karena hitam warna hitam untuk rambut itu keindahan walaisa taswihan itu warna yang tidak mengganggu sehingga tidak butuh untuk dirubah kepada warna yang lain wali anna fidali kata tasabbuh bil kafirat dan yang demikian juga merupakan tasabuh dengan wanita-wanita kafir. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini pendapat yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Sebagian ulama membolehkan, ya sebagian ulama membolehkan untuk mewarnai rambut hitam dengan warna lain dalam rangka untuk berhias kepada suami. Ya karena pada asalnya selama tidak bertentangan, selama tidak ada larangan yang tegas, larangan yang jelas, maka hukum asal pada wanita wanita itu berhias dan diantara perhiasan wanita berhias dengan rambutnya maka sebagian ulama membolehkan mewarnainya bagi wanita yang sudah menikah dalam rangka untuk berhias kepada kepada suaminya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an ada tambahan di sini memakai perhiasan seperti emas dan perak. Boleh wanita memakai emas dan perak, ijma para ulama. Tetapi perhiasan tersebut tidak boleh nampak pada orang lain, nampak pada laki-laki yang bukan mahramnya, tidak boleh. Kenapa? Karena itu fitnah. Ya. Yang demikian fitnah. Dalilnya adalah ketika larangan wanita untuk uh, menggerakkan kakinya, menghentakkan kakinya sehingga suara perhiasan kakinya didengar, gemerincing suara perhiasan kakinya terdengar. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar suara saja itu tidak boleh, apalagi sampai menampakkan perhiasan. Maka para wanita yang memakai perhiasan, ya cincin misalnya, gelang misalnya, maka tatkala keluar rumah mereka yang tidak menutup telapak tangannya, maka jangan memakai perhiasan tersebut. Sembunyikan perhiasan tersebut kecuali untuk suami. Ya, jika ingin tetap memakainya maka pakai kaos tangan. Ya, pakai kaos tangan tutup dengan kaos tangan sehingga tidak nampak. Ya, ini yang sunnah pada perhiasan wanita yang tatkala itu ia keluar pun nampak perhiasan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang kita kaji akhwati fillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada satu dua pertanyaan dipersilahkan. Tidak ada khawat semuanya? Taib demikian akhwati fillah Untuk kajian kita yang perdana ini Karena sudah begitu lama Ya kajian dari kitab Tanbihat ala ahkam takhtasu bil mu'minat Sudah lama ya kita tidak berjumpa dalam majelis uh, fikih wanita dari kitab ini dan alhamdulillah kita sudah bisa memulai kembali ya. Tadi sempat saya bertanya uh, sampai di mana kajian-kajian yang dulu yang sudah kita bahas ya dan saya pahami dari jawaban tersebut ini materi kita ya. Tetapi uh, saya ketemu sama al-akh ya ternyata kita sudah lebih jauh dari ini materi yang sudah kita bahas ya sehingga sore hari ini kita uh, mengulang mungkin ada sebagian akhwat yang dulu belum hadir ataupun yang dulu pun hadir insyaallah mengulang kembali ya fikih kita dalam uh, terkait dengan berhias seorang wanita bagaimana menjaga tubuhnya bagaimana berhias mana yang harus dijaga mana yang harus dipotong dihilangkan ya alhamdulillah sore yang mulia ini kita bersama-sama pelajari <clears throat> mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi majlis kita ilmu kita dan amal kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah di atas ilmu dan amal kita hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita di sore yang berbahagia ini. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.